Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Sebuah tulisan milik asy Abu Bakar Abdul Razak bin Shalih bin Ali An-Nahmi hafizahullahu taala sesuai dengan judul kitabnya materinya tentang dakwah, materinya tentang manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita akan mengambil judul bab berikutnya tentunya dengan simbol atau karakter dakwah Ahlu Sunnah yang lainnya sebagaimana yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya tentang simbol dakwah Ahlu Sunnah diantaranya adalah Dai Sunni memulai dengan dirinya terlebih dahulu. Pada halaman yang ke-28 judul bab baru, kata sang penulis semoga Allah menjaga beliau. Ahlu sunnati la yaskutuna am batilin. Ahlu sunnah tidak diam akan kebatilan. Nah, tidak mendiami kebatilan. <clears throat> memperhatikan bahwasanya sang penulis bukan lafaz batil dengan nakiroh ia menunjukkan tentang keumuman kebatilan tersebut. Apapun kebatilan itu besar, kecil, nah banyak sedikit inilah simbol dakwah sudah mereka tidak mendiamkan satu kebatilan pun. Sebelum kita baca apa yang beliau ingin terangkan pada kita dalam judul bab ini. Naam kebatilan <clears throat> dengan warna-warni kebatilan adalah sangat berbahaya bagi barakallahu fikum jami'an umat. Kalau hal tersebut membahayakan tentunya nama Rasulullah tidak akan mendiamkan telah terdahulu bahwasanya ahlu sunnah sangat antusias untuk me <clears throat> membuat perbaikan perbaikan dari kejelekan menjadi kebaikan. Demikian juga dalam hal kebatilan adalah mereka tidak mungkin diam. Namun beliau akan terangkan kepada kita, kita baca, kemudian pembawaan dan juga dari beliau, ada beberapa pemukilan juga dari para ulama. Nah, kita baca dengan sasak seksama apa yang beliau bawakan dalam bab ini. Kata Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi hafizahullah taala Wa ahlu sunnati la yaskutuna 'anil batil. Ahlu sunnah mereka tidak mendiamkan kebatilan. Ini artinya apa? Mereka membantah, menerangkan. Mereka mengangkat suara, melantangkan Mereka menjelaskan kepada umat bahwasanya ini adalah batil dan jangan diikuti. Di sisi lain mereka juga menjelaskan bahwasanya ini adalah al-haq hendaknya diikuti. Fahumul ladina bayanu ahwal al-firaq Mereka adalah orang-orang yang menjelaskan tentang keadaan kelompok-kelompok yang sesat. Nah, ahlul batin dijelaskan tentang kebobrokan mereka. Agar umat lebih mengetahui Mana jalan yang tepat dan mana jalan yang sesat. Dan yang mereka contoh dalam hal ini, yang ahlu sunnah wal jamaah yang mereka contoh adalah Al-Quranul Karim, ucapan Allah, tabaraka wa ta'ala, serta sunnah, yani perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah mendiamkan akan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'anul Al Karim tentang pihak-pihak yang pantas untuk dicela sebagai bentuk menjelaskan akan kebatilan. Siapapun yang salah Nabi terangkan tentang kesalahannya dikembalikan kepada jalur yang benar. Para ulama mengatakan bahwasanya na'am jarwa tadi yang diterapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam hal itu adalah mereka mencontoh Al-Qur'an, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mencela pihak-pihak yang pantas untuk dicela karena mereka memikul kebatilan melawan al-haq. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Tabbat siada Abi Lahabin wa tab." Dan seterusnya. Allah mulai dengan menyebutkan satu nama. Celakalah kedua tangan nam, Abu Lahab Nama Abu Lahab disebutkan pada konotatif buruk di dalam Al-Quranul Karim bagian daripada jarwa ta'adil. Wahumul Wa tasaddaw li wa Wahumul ladzina tasaddaw lil khawarij Wahumul humul bayanu turuhatil mu'tazilah Wahumul humul ladzina kashafu abatilal jahmiyah wa humul ladzina haddaru min fitnatil hizbiyatil makitah wabayyanu khuturataha alal ummatil islamiyah. Mereka adalah orang-orang yang <clears throat> membantah kelompok Syiah berhadapan membantah kelompok Syiah. Mereka juga adalah orang-orang yang membantah kelompok Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang menjelaskan tentang kesesatan kaum Mu'tazilah. Mereka adalah orang-orang yang membongkar kedok kebatilan kaum Jahmiyah. Serta mereka juga adalah orang-orang yang memberikan peringatan tentang fitnah hizbiyah yang tercela. Mereka pun menjelaskan tentang bahaya nah bahaya hizbiyah yang tercela akan atau nam kepada umat Islamiyah kesemuanya itu mereka nam memeranginya sebagai bentuk pengamalan akan ucapan Allah Subhanahu wa taala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan konteks ajakan wal takum minkum hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yad'una ilal khair menyeru kepada kebaikan. Apa isi seruan kepada kebaikan Allah terangkan dengan dua Jenis menyeru kepada kebaikan ada dua jenis. Ya'muruna nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebajikan serta mencegah daripada kemungkaran. Ini mencegah daripada kemungkaran bagian daripada membantah kebatilan, <clears throat> melawan kebatilan, membongkar kedok ahlul batil dengan warna-warni kebatilan serta pelakunya. Disebutkan contoh di sini seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Hizbiyah dan seterusnya. <clears throat> Yang mana mereka adalah berbahaya bagi umat Islam, berbahaya bagi umat Islam. Nah, contoh kecil Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau salah satu orang yang nah dijuluki bahwasanya beliau adalah imam Jarwa Beliau menjelaskan bahwasanya si fulan sesaat si fulan dhaif dalam hadis, si fulan pendusta, kadzab, dan itu dalam bentuk keadilan kawan dan lawan tidak pandang bulu sebagaimana salah kita katakan dia salah dibikin juga kawan salah kita katakan salah bukan karena keterkaitan antara hubungan di antara kita namun karena alat yang kita pikul menyelisih al-haq siapapun adalah salah nah banyak yang protes akan hal tersebut dalam Imam Ahmad ya Imam kenapa engkau demikian nah ini ya, adalah kaum muslimin hormati atau enam, jaga kehormatan mereka. Imam Ahmad memberikan jawaban bahwa saya kalau aku batil, enam, kalau aku diam dari kebatilan, kamu diam dari kebatilan. Enam, semua orang diam dari kebatilan. Tiap kapan umat akan mengetahui tentang al-haq? Ya, tersamarnya kebatilan dari al-haq. Kalau begitu siapa yang menerangkan kepada umat? Kalau kita semuanya diam. Ya, artinya hendaknya ada orang-orang yang tampil untuk membongkar kebatilan serta ahlul batil. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim juga Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan bahwasanya umat ini dipuji bahwasanya umat yang terbaik karena ini dia ingkarul mungkar. Dipuji adalah umat terbaik. Begitu banyak umat. Namun umat inilah yang dijuluki bahwasanya mereka adalah yang terbaik. Dengan amalan mereka ingkarul mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kuntum khaira ummah kata Allah tabaraka wa taala. Kalian adalah sebaik-baik umat yang keluar kepada umat manusia. Kenapa dipuji bahwa mereka adalah yang terbaik? Tentunya ada amalan mereka. Apa sih amalan mereka? Nah, yang membuat mereka mendapat gelar dari Rabbul Alamin tabaraka wa taala umat terbaik disebutkan setelah itu. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi mengingkar kemungkaran adalah jalan-jalan untuk mendapatkan predikat umat terbaik. Ikhwanil kiram barakallahu fikum jami'an. Nah, mau masuk kita mau masuk dalam lingkaran umat terbaik, jadilah orang-orang yang termasuk mengingkari kemungkaran. Akan datang penjelasan, penjelasan juga dari beliau bahwasanya mengingkari kemungkaran, nah sesuai kemampuan. Kalau mampu dengan tangan, ungkapan tentang kekuatan. Kalau tidak mampu dengan lisan, lisan juga di sini maksud adalah kolam, eh, menulis menulis membantah disebar kepada umat. Nah, tentang kebatilannya ahlul batil. Itu kalau tidak mampu paling minim dengan hati. Bahaya. Kenapa? Kenapa ahlu sunnah nah membantah kebatilan? Karena mereka meyakini bahwasanya hal ini adalah sangat berbahaya kepada umat. Kalau semua orang diam, ini apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Kalau begitu kapan umat akan mengetahui nah kebenaran dari kebatilan. Wa hum allati tabayyanu ma 'alaihim ikhwanil ma 'alaihi ikhwanul muslimun min al-mukhalafati lil kitabi was sunnah. Wa hum ladzina kashafu ala wa hum ladzina kashafu hala ashabil jam'iyyatil hizbiyyah alladzina afsadathumud dunya. Mereka yang ahlu sunnah adalah orang-orang yang menjelaskan tentang apa yang ikhwanul muslimun berada di atasnya Nah, ikhwanul muslimun, sangat berbahaya bagi agama Islam, bagi umat Islam. Dengan akidah mereka, ideologi mereka, pemahaman mereka, penyimpangan mereka sangat berbahaya. Meskipun mereka menisbahkan diri kepada al-Islam atau al-Muslimun, wa mereka adalah berbahaya. Walhamdulillah para imam terkhususnya di zaman kita sekarang ini. Nah, dengan dengan gamblangnya mereka menerangkan kepada umat tentang bahaya ikhwan dan Alhamdulillah kita pun jadi tahu bahwa saya oh ternyata ikhwan dan muslimun yang selama ini menyurahkan agama Islam ala mereka menebar meninggikan bendera Islam versi mereka namun ternyata di balik itu barakallahu fikum jami'an nam ternyata sangat berbahaya wa mereka adalah lebih berbahaya daripada orang kafir di luar sana karena mereka bagian daripada agama Islam merusak Islam dari dalam Mereka mau menyatukan seluruh firqa Islam dengan seluruh penyelisihan yang ada di firqa Islam, mereka memasukkan bagian daripada agama Islam. Nah, tidak penting kita berselisih, yang penting ada titik persatuan kita. Di situ kita bersatu. Mereka punya mabda, "Nam nata'awunu fi ma nafil, fi wa na'tajiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi." Jadi mereka punya punya mabda yang menyelisihi apa yang di jadi kalau ada mabda ahlu sunnah wal jamaah. Ayo kita bersatu dalam hal yang kita bersatu di atasnya. Eh, dari Firqa semuanya kita punya satu satu titik yang sama, tempat tuju yang sama, agama Islam. Dan saling membeli udur, saling menutupi mulut untuk tidak mengingkari perselisihan yang ada sesama kita. Tidak perlu saling mengingkari, tidak perlu saling membantah sana bantah sini. Nah, dan ini adalah tong sampah. Masuk di dalamnya riun, para penyembah kubur. Nah, mereka mau, mau masukkan mereka dalam agama Islam. Masuk di dalamnya enam yang meminta berkah kepada kuburan wali fulan, kuburan wali Allah, al-muhim Islam. Masuk di dalamnya enam yang mengataskan dakwah kemudian memakan harta umat, al-muhim tong sampah di dalam kubu al-ikhwanul muslimin masuk di dalamnya khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dengan satu dosa besar, masuk di dalamnya enam asyariyah yang menyimpang dalam akidah uh, asma wa sifat. Mereka mau menyatukan itu semuanya. Sedangkan ahlu sudah punya mabda bahwasanya jangan lihat nah jangan lihat hanya sekedar persamaan, tapi telitilah tentang perbedaan. Disitulah terbedakan kita. Akhirnya ini ahlu sunnah, ini ahlu bid'ah. Kata beliau di sini bahwasanya ikhwanul muslimun minal mukhalafati lil kitab wa sunnah. Mereka memiliki penyelisihan terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Makanya di zaman tersebut Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika sebagian ulama di zaman tersebut mengatakan bahwasanya ikhwanul muslimun adalah ahlus sunnah. Masukkan mereka bagian daripada ahlus sunnah karena ikhwanul muslimun juga menyuarakan sunnah. Pada sebagian firqah akhirnya Syekh Albani Nah, dengan begitu lantang menyorakan bahwasanya ikhwanul muslimun dimasukkan ke dalam lingkaran ahlu sunnah sedangkan 50 tahun lamanya 50 tahun terakhir di zaman beliau masih hidup mereka memerangi ahlu sunnah memerangi ahlu sunnah di Sudan memerangi ahlu sunnah di Irak mau masukkan mereka di, di, nah, di antara lingkaran ahlu sunnah eh, Syekh Albani tidak menyetujui akan hal tersebut wa hum alladziina kashafu ashabil jam'iyyatil hizbiyah mereka juga adalah orang-orang yang menyingkap keadaan para pelaku yayasan hizbiyah. Nah, ini tepat memberikan memberikan julukan bagi yayasan adalah hizbiyah. Tidak ada yayasan yang tidak hizbiyah. Seluruhnya hizbiyah. Bid'ah. Bid'ah dalam naam kubu dakwah. Beliau akan menarik lapas panjang menerangkan kepada kita tentang jam'iyah Hizbi ya terkhususnya. Kemudian beliau berfokus juga bahwasanya jamiyah ini adalah tujuannya untuk mengumpulkan harta kaum muslimin yang mereka makan dengan cara yang batil. Akan datang nanti keterangannya. Beliau terangkan sedikit tentang hizbi adalah Allah alladzi afsadat humud dunia Yang mana dunia telah merusak mereka. Nah, yayasan rusak yang berdakwah menggunakan yayasan bukan ahli sunnah. Seandainya pun mereka mengaku ahli sunnah. Karena begitu banyak mudarat yang terkandung di dalam atau yang nam yang terdapat di dalam tubuh yayasan itu sendiri. Alhamdulillah umat telah memahami tentang enam kebobrokan daripada yayasan yang dimasukkan ke kubu dakwah. Umat telah diberikan pencerahan melalui orang-orang yang menjelaskan akan hal tersebut. Tidak ada salahnya kita menyinggung sedikit di sini tentang kebobrokan yayasan. Nah, sebagian saudara kita mengumpulkan tentang kebobrokan yayasan sekitar puluhan mereka kumpulkan, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang enam, nampak dan juga yang tersembunyi. Namun di sini kita akan buat semacam diskusi tentang kebobrokan dari yayasan sekitar empat atau lima pertanyaan. Nah, kita buat dalam bentuk diskusi lima atau empat per, enam empat atau lima pertanyaan berkaitan dengan yayasan. Artinya kita akan memberikan pertanyaan dan menyuruh mereka jawab. Ya orang-orang yang menjadikan atau menggabungkan antara yayasan dengan dakwah, memasukkan yayasan dalam tubuh dakwah, dakwah halus Pertanyaan pertama adalah Nah, apakah yayasan metode dakwah yang, yang ditempuh oleh para nabi dan rasul apakah yayasan adalah metode dakwah yang ditempuh oleh para nabi dan rasul nah jawaban pertama saja mereka sudah kebingungan menjawabnya pasti mereka menjawab tidak kalau tidak kalau begitu untuk apa kita pakai Ikhwan Qur'an dalam berdakwah kita dianjurkan untuk mencontoh para nabi dan rasul. Jangan menggunakan metode yang lainnya. Jangankan kita sebagai umat atau pelaku dakwah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, punya syariat tersendiri, tetap diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mencontoh nabi-nabi yang sebelumnya untuk mencontoh para rasul yang sebelumnya terkhususnya dalam dakwah. Jangan buat jalan yang baru. Kata Allah tabaraka wa taala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Semoga kemudian kami wahyukan kepada engkau <clears throat> ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh nabi yang sebelumnya di antaranya adalah Nabi Ibrahim dalam materi dakwah. Ini satu. <clears throat> Kemudian perintah yang sama juga Allah turunkan kepada para nabi seluruhnya tanpa terkecuali. Nabi Yusuf alaihissalam dengan ucapan dia di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wattaba'tu kata Nabi Yusuf aku mengikuti millata abai agama bapak-bapakku sebelumku kemudian diperinci nama tersebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub eh bapakku Ibrahim Ishaq atau nama yang sebelumnya Ishaq Yakub ya, artinya Nabi Nabi Yusuf alaihissalam beliau ada seorang nabi memiliki beban untuk berdakwah nah beliau tetap mencontoh mencontoh para pendahulu beliau dan mereka adalah nabi dan rasul. Nah, ini jawaban pertama. Ini ini pertanyaan serta jawaban yang pertama bahwasanya yayasan adalah metode dakwah yang tidak digunakan dan tidak dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kalau begitu di mana kalian contoh? Kalau begitu kesimpulannya adalah dakwah dengan yayasan bukan mencontoh dakwah nabi, bukan mencontoh dakwah rasul. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, apakah yayasan? Apakah Nam berdakwah dengan yayasan ditempuh oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya sudah pasti tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya yayasan sama sekali. Nah, wadah yang mengatur kegiatan yang wadah suatu wadah yang mengatur kegiatan dakwah di dalamnya ke sana kemari keluar dan masuk berkaitan dengan kas yayasan keuangan nah agenda jadwal para dai kemudian materi dakwah yang diatur oleh yayasan al-muhim itu semua tidak ada tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya apa dakwah Nabi SAW tidak pernah menempuh jalan yayasan Padahal kewajiban untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perkara termasuk dakwah. Nah, yang menisbahkan diri kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal tersebut telah terdahulu. Bab yang sampai penulis bawakan kepada kita tentang bahwa nah, dakwah ahlu sunnah adalah dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam berdakwah jangan keluar dari koridor yang ditetapkan dan dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini kalau disebutkan dalilnya begitu banyak sekali. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti. Jadi kembali sebagai penutan dan suri tauladan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri beliau bagi kalian wahai umat suri tauladan, penutan yang baik. Nah, penutan dan suri tauladan dalam segala hal dan termasuk juga adalah dakwah. Kemudian mengikuti juga anjuran dari Allah Subhanahu wa taala Demikian juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk mengikuti beliau dalam segala perkara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma atakum ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang beliau datangkan kepada kalian, ambillah apa yang beliau cegat, larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Ini secara umum maksudnya apa yang beliau lakukan silahkan lakukan, apa yang beliau tidak lakukan jangan. Dan yayasan bagian daripada apa yang beliau tidak lakukan. Makanya jangan dilakukan. Nah, ini yang kedua. Dakwah menggunakan yayasan bukan jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah ya mungkin tidak ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada di kalangan salaf. Apakah ada di kalangan salaf? Eh, salaf dengan makna eh, tiga generasi emas pertama yakni para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apakah apakah mereka menempuh dakwah mereka dengan jalan yayasan? Ternyata juga tidak ada. Nah, yang bisa membuktikan bahwasanya yayasan dipakai dan digunakan oleh salaf silahkan buktikan kepada kita wa anna lahum dzalik dan dari mana mungkin mereka mau membuktikan adanya akan hal tersebut. 6. Tiga panutan dalam berdakwah, mereka tidak bisa datangkan akan hal tersebut. Yayasan tidak ditempuh oleh para nabi dan rasul. Yayasan tidak juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yayasan juga tidak ditempuh oleh para salaf radhiyallahu alaihi majma'in dengan tiga generasi emas pertama, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Muncul pertanyaan kalau begitu dari mana yayasan? Kemudian kalian masukkan bagian daripada dakwah Islam. Tidak lain, tidak bukan kecuali yayasan datang dari non-Islam, bukan dari agama Islam. Kalau begitu jangan masukkan yayasan dalam agama Islam. Nah, kemudian muncul pertanyaan yang keempat. Yang kita berharap mereka bisa menjawabnya. Karena di sini terdapat pilihan. Jawaban, kunci jawaban pilihan. Bunyi pertanyaannya adalah bahwa, nah, yayasan. Perkara agama atau perkara dunia Simpel, tinggal pilih salah satunya. Yayasan adalah perkara agama atau perkara dunia. Kira-kira mereka menjawab dengan jawaban yang mana? Opsi pilihan jawaban yang mana mereka akan pilih ketika muncul pertanyaan seperti ini. Nah, kalau mereka mengikuti dari awal pembahasan kita tadi bahwasannya yayasan tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yayasan tidak ada di zaman para nabi dan rasul, yayasan tidak ada di kalangan salaf, otomatis mereka memilih jawaban yang kedua bahwasanya yayasan adalah bagian daripada dunia, perkara dunia. Karena berat untuk mereka, mereka mengatakan agama. Berat bagi mereka untuk mengatakan agama. Mereka memilih jawaban bahwasanya yayasan adalah bagian daripada perkara dunia. Hanya saja barakallahu fikum jami'an mereka dusta. Mereka bohong. Ketika Enam, memilih jawaban yayasan adalah perkara dunia. Sederhana, kita menggunakan metode logika, akal dan nalar. Nama-nama yayasan yang kalian buat adalah nama-nama yang berkecimpung dalam agama. Nah, di tanah Sulawesi Selatan saja, Sebagian Hizbiyah punya yayasan namanya Yayasan As-Sunnah. Takmirus Sunnah. Nah, sebagian tempat lagi ada namanya Yayasan Abu Bakar As-Siddiq, Yayasan Ibnu Qayyim, Yayasan Naam Ibnu Taimiyah. alimin semua nama-nama yayasan yang mereka bawakan adalah nama-nama yang yang berbau religi, agama, islami. Kalau mereka mengatakan bahwasanya yayasan adalah bagian daripada perkara dunia, Ya berikan saja nama yayasan tersebut, yayasan bunga anggrek, yayasan nah bawang putih, bawang merah, yayasan sayur kentang dan semisalnya. Artinya mereka dusta ketika mengatakan bahwasanya ini adalah yayasan ber, bergerak dalam dalam perkara dunia. wah ini bentuk namanya saja sudah menunjukkan menyimbolkan bahwasanya yang kalian inginkan adalah agama. Dari namanya saja. Nah, akhirnya mereka kalut, tidak bisa. Mereka tidak bisa pilih jawaban jawabannya. Kalau begitu, pindah jawaban yang lain. Kalau begitu, agama. Nah, kalau begitu, yayasan bagian daripada agama. Tapi ini lebih berat. Mereka memilih jawaban yang kedua dan konsekuensinya adalah lebih berat. Kalau yayasan adalah perkara agama, artinya agama akan sempurna dengan adanya yayasan, kalau begitu agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempurna. Kalau begitu agamanya para salaf juga tidak sempurna karena dakwah mereka tidak berdiri di atas yayasan. Karena agama adalah Allah turunkan secara umum untuk seluruh golongan di seluruh zaman dan waktu. Kalau agama di zaman Nabi SAW itu adalah agama, demikian juga agama di zaman kita. Kalau kalian menganggap bahwasanya agama, yayasan adalah agama di zaman ini, kalau begitu kok kenapa tidak ada di zaman Nabi SAW? Kalau mereka, kalau kalian menganggap ini adalah bagian daripada agama, dan ini lebih berat konsekuensinya. Karena kenapa mencoreng agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencoreng agamanya naam para salaf ridwanullahi alaihi majmuhi. Jadi jawaban manapun yang mereka pilih, tetaplah jawaban yang menjerumuskan mereka ke dalam naam kebobrokan. Empat pertanyaan ini saja naam barakallahu fikum jami'an mereka tidak bisa keluar darinya. Menunjukkan bahwasanya yayasan bukan dari bukan bagian daripada agama Islam. Yayasan bobrok. Belum lagi beliau akan terangkat kepada kita nanti Nah, yang berikutnya bahwasanya yayasan ujung-ujungnya adalah berkecimpung dalam dunia, harta, uang dan semisalnya. Itu yang mereka cari, hanya untuk mengisi perut mereka, bukan untuk naam agama Islam. Satu hal <clears throat> satu hal lagi barakallahu fikum jami'an yang lebih berat dari apa yang kita sebutkan tadi di depan. Nah, mungkin antum sering mendengar atau sebagian kita pernah mendengar ucapan mereka bahwasanya dakwah hanyalah semacam payung dakwah eh, untuk melindungi dakwah karena sebagian mereka mengatakan bahwasanya sebagian tempat tidak bisa mendirikan dakwah kecuali dengan adanya yayasan. eh, yayasan itulah yang melindungi dakwah agar tidak dituding bahwasanya ini adalah radikal, ini adalah ekstrim, ini adalah terorisme. Nah, akhirnya butuh untuk satu wadah yang melindungi dakwah namanya adalah yayasan. Jadi ya, mereka mengatakan yayasan adalah palu, payung dakwah. Mereka mengatakan yayasan adalah pelindung dakwah. Mereka mengatakan bahwasanya dakwah tidak bisa berdiri kecuali dengan adanya adanya enam pelindung atau peng, peng, pengayung, payung namanya yayasan. Dan ini juga barakallahu fikum jami'an menunjukkan bahwasanya mereka tidak lulus dalam pembelajaran kitab tauhid. Nah, tidak lulus dalam pembelajaran kitab tauhid. Mereka perlu lagi untuk memperbaiki tauhid mereka karena ucapan mereka tersebut terjerumus dalam syirik kesyirikan, bergantung kepada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, yayasan bisanya apa? Yayasan tidak bisa apa-apa. Jangankan yayasan, pelaku yayasan yang mungkin mungkin dia punya kekuatan karena dia adalah nah, makhluk hidup, tidak bisa membuat apa-apa. Kalau kalau dakwah Allah Subhanahu wa taala mau hancurkan, mau binasakan, dan Allah akan binasakan. Seandainya pun ada ada yayasannya. Terbukti bahwasanya kita gunakan fakta dan realita karena kita tidak berbicara dengan dengan apa yang kita ambil dari kantong saku baju atau enam celana kita. Kita berbicara dengan bukti dan realita bahwasanya ada dakwah yang bisa berdiri tanpa yayasan. Ada. Bahkan sampai hari ini tidak pernah dirongrong oleh pemerintah. Silahkan lihat jamaah tablik. Nah, jumlah yang paling terbanyak di permukaan bumi di antara firqo yang ada. Di Indonesia saja, mana ada yayasan mereka? Padahal jumlah populasi jamaah mereka adalah jamaah yang paling terbanyak tanpa ada yayasan. Bisa berdiri sampai hari ini. Tidak pernah dituduh bahwa mereka adalah terorisme. Yayasan bukan satu-satunya untuk melindungi dakwah. Ini dari sisi yang tanpa yayasan. Di sisi lain juga ada dakwah yang memiliki yayasan bahkan bisa dirongrong oleh negara. HTI yang baru bubar beberapa tahun yang silam. Karena menyelisihi menyelisihi Pancasila secara terang-terangan akhirnya disidangkan dan ternyata menang di pengadilan akhirnya pemerintah membubarkan mengus. meskipun mereka punya tembusan sampai ke Enam Kementerian Dalam Negeri, mereka punya punya punya organisasi yang resmi yang terdata di pemerintah. Namun ketika menjadi pemerintah dan pemerintah bubarkan, nah mereka tidak bisa buat apa-apa. Ada yayasannya, ada organisasinya. Jadi yayasan bukan satu-satunya pelindung. Wa illa yang melindungi dakwah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita katakan bahwasanya orang yang menggunakan yayasan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Wallahul musta'an. adalah tentang bahaya ya yayasan barakallahu fikum jami'an. Nah, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala demikian juga dengan perantara nah para ulama sunnah yang menerangkan kepada umat tentang kebobrokan yayasan. Wa ila yayasan tidak ada berkahnya di dalam nah bahkan yayasan bisa kita katakan adalah ini adalah sisipan dari musuh-musuh Islam untuk mencerai beraikan agama Islam dakwah di kota ini punya yayasan, dakwah di kota ini punya yayasan. Akhirnya apa? Dakwah Ahlus terpecah belah, bercerai berai karena masing-masing punya yayasan tersendiri dan itu terbukti. Itu terbukti. Bahkan ketika ketika ada perpecahan dalam satu kota yang sama, ketika berselisih hanya pada permasalahan-permasalahan yang sepele, akhirnya keluar dari yayasan tersebut membangun yayasan baru. Akhirnya Ahlus terpecah menjadi 2, 3, 4, 100 dan seterusnya karena yayasan. Nah, ini sekilas tentang kebobrokan yang ada pada yayasan Barakallahu fikum jami'an wa di sana ada tulisan yang lengkap tentang pembahasan akan yayasan saya mereka juga memakan harta umat dengan cara yang batil. Kita baca berikutnya. Wa sadaqa nabiyuna wa huwa sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Bila akan tentang yayasan yayasan hizbiyah. <clears throat> mereka rusak dan merusak umat dari sisi dunia dunia yang merusak mereka. Telah jujur Nabi kita dan beliau adalah orang yang jujur sekaligus terpercaya sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal akhrajahu Tirmizi an Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, masing-masing umat memiliki fitnah. Eh, fitnah dengan makna ujian. Masing-masing umat memiliki ujian Sedangkan ujian bagi umat ini adalah harta. Nah, umat ini ujiannya adalah harta. Entah dari sisi tidak ada harta yang membuat orang itu gila harta, atau dari sisi hartanya yang terlalu banyak akhirnya membuat dia itu berlebihan, melampaui batas. Al-muhim, harta adalah fitnah. Tidak punya harta fitnah, punya harta juga fitnah. Wallahu al musta'an. Dan kata kunci harta atau dunia adalah sumber paling utama umat manusia terjerumus ke dalam barakallahu fikum jami'an dosa dan kemaksiatan. Harta paling utama. Meskipun ada alasan-alasan yang lainnya, faktor-faktor yang lainnya, namun ini adalah yang paling utama. Nah, dosa-dosa besar orang terjerumus ke dalamnya karena ini harta. Seperti contohnya mencuri, merampok. Apa yang mereka cari? Harta. Nah, apa yang mereka cari kalau bukan harta? Mencuri, perampok. Demikian juga berzina, mereka tidak mampu untuk nah, mencari dengan cara yang halal, menikah dengan cara yang halal, mereka cari dengan cara yang haram. Tidak mampu dari sisi harta, akhirnya juga berzina. Dan seterusnya. <clears throat> Berikut lagi kata beliau. <clears throat> Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Madibani ja'i'ani ursila fi ursila fi gunamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidinihi. Tentang buruknya ambisi terhadap harta. Hadis ini menerangkan tentang buruknya tamak, rakus kepada harta. Kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan serigala, hewan predator. Tambahkan lagi memang dia butuh dengan makanan karena dia dalam keadaan lapar. Dilepas di segerombolan kambing, mangsa yang empuk. Dilepas, begitu saja. Di tengah kerumunan enam kambing, bukan cuma satu, dua atau tiga. Rombongan kambing. Lanjut hadisnya kata Rasulullah saw adalah lebih merusak ini tentunya merusak. Namun ada yang lebih merusak daripada hal itu. Apa itu? Bin hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidinihi. Tidak lebih merusak daripada seseorang yang rakus kepada harta serta kehormatan akan agamanya. Nah, artinya apa? Beliau ingin membuatkan kepada kita perbandingan. Ada orang yang rakus kepada harta di sisi satu. Kemudian di sisi yang lainnya ada dua ekor naam serigala. Kenapa disebutkan dua ekor tidak satu saja? Karena ungkapan bahwa sini enam mustahil untuk kambing ini lolos. Karena ketika dikejar oleh satu ekor saja dia bisa lari ke sisi yang lain. Namun ketika dikejar dari dua ekor akan dikepung. Nah, dari mana dia mau lari? Artinya ini sangat berbahaya. Kambing-kambing di sini dalam keadaan sangat genting. Bahaya mereka luar biasa karena dikejar oleh dua ekor serigala predator dalam keadaan kelaparan lagi. Nah, mustahil untuk lolos. Namun ternyata lebih besar dampak buruknya adalah ketika orang tersebut barakallahu fikum jami'an rakus kepada harta. Ini lebih membahayakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ambisi kepada harta lebih merusak. Karena kenapa? Mungkin tidak terlihat, tak kasat mata. Nah, ambisi kepada harta <clears throat> bukan fisik yang dia rusak, bukan nyawa yang dia nah jadikan sebagai risiko agama. Ketika agama sudah rusak, rusak dunia akhirat. Nah, ambisi kepada harta merusak agama. Masih mending orang meninggal, meninggal dalam keadaan agamanya bagus, agamanya baik, masih lebih ringan. Nah, paling nyawanya hilang, ujung-ujungnya agamanya bagus akan masuk surga. Namun ketika agama yang rusak meskipun dia masih hidup, Allahul musta'an, rusak dunia akhirat. Dunianya rusak, akhiratnya juga rusak. Nah, masih panjang beliau akan menarik nafas panjang dalam pembahasan tentang fitnah harta dalam bab ini.